Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah ashhadu an la ilaha illallah wa lahu la syarika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma salli wa sallim ala nabiina muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'du Sahabat Akademi Nurin Rahmati Allah Subhanahu wa taala, bertemu kembali kita dalam program ini belajar bahasa Arab dan ini merupakan episode kita yang keenam masih melanjutkan pelajaran e, sebelumnya dan pada episode ini atau pertemuan ini kita di halaman 13 ya di halaman 13 buka bukunya masing-masing atau bisa dilihat di filenya atau mungkin ada di layar halaman 13 al-wahdatul ula at-tahiyatu wat-ta'arufu ad-darsul khamis ya pelajaran uh, al-wahdatul ula bagian 1 at-tahiyatu wa ta'arufu ya mengucapkan selamat dan saling berkenalan ad-darsul khamis pelajaran yang kelima di sini kita akan uh, mengetahui atau meringkas lah bahasanya beberapa pola bahasa yang disebut dengan mulakhasut tarakib mulakhos itu ringkasan dari dari perta, eh, pelajaran pertama kita sampai saat ini inilah ringkasannya ya. Mulakhasut tarakib ringkasan pola-pola kalimat. Ini saya akan bacakan nanti kalian ikuti ya. E, tapi saya bacakan semuanya dulu nanti setelah itu kita ikuti. Ada delapan kolom. Yang pertama ana anta huwa Nah, jadi misalnya kalau kita ingin berkatakan saya seorang pelajar. Ana talibun. Ana talibun. Anta talibun. Huwa talibun. Ya, jadi tidak ada perubahan. Talibnya sama. Ana, anta, huwa itu sama. Ana talibun, anta talibun, huwa talibun. Ya, saya seorang pelajar, kamu seorang pelajar, dia juga seorang pelajar. Ana talibun, anta talibun, huwa talibun. Jadi kata talib itu bisa dipakai untuk tiga ini. Kemudian ana mudarrisun. Anta mudarrisun, huwa mudarrisun. Ya. Saya guru, kamu guru, dia guru. Kemudian ana tabibun. Anta tabibun. Huwa tabibun. Saya seorang dokter. Kamu seorang dokter. Dia seorang dokter. Ini sering kebalik kadang-kadang ya antara kata tabibun dengan talibun. Kebaliknya di mana? Di panjang pendeknya sering orang kadang tolibun itu salah bukan tolibun tapi tolibun tobibun yang benar adalah tobibun bukan tabib atau tobibun itu juga tidak benar ya jadi perhatikan ematnya itu dibatikan oke okay? ana misri anta misri huwa misri jadi ini tidak berubah dia ya. Misrinya baik ana, anta, huwa itu sama. Ana Turki, anta Turki, huwa Turki. Nah, orang Turki ini sama juga. Baik itu ana, anta ataupun huwa penggunaannya tetap sama Turki. Tidak ada perbedaan. Misalnya kalau kita mengatakan kebangsaan. Selanjutnya ana suri, anta suri, huwa suri. Baik, ini yang pertama. Jadi tiga ini ana, anta, huwa itu kata-katanya itu sama ya. Talibun, mudarrisun, tabibun, misriyun, turkiyun, suriyun semuanya bisa masuk ke tiga domir ini tadi. Ya, ini ana, anta, huwa ini disebut dengan istilahnya domir ya, kata ganti. Ana talibun Ana mudarrisun. Ana tabibun. Ana misriyun. Ana turki. Ana suri. Anta talibun. Anta mudarrisun. Anta tabibun. Anta misriyun anta Turki anta Suri huwa huwa talibun huwa mudarrisun huwa tabibun huwa misri huwa turki huwa suri ya jadi tiga domir ini kata yang melengket pada melekat padanya itu dia sama biasanya. Misalnya ada kata-kata lain misalnya eh, jalisun misalnya gitu apa lagi misalnya muhandisun ya eh, apalagi misalnya saikun ya, dan seterus-terusnya ini sama semuanya. Yang kedua untuk perempuan ana anti hia. Nah, ini juga sama Ana talibatun. Ditambah tak marbutoh saja di akhirnya. Ana mudar risatun Ya, dari kata mudar risun menjadi mudarrisatun. Ana tabibatun. Ana misriyatun. Ana misriyah. Ana turkiyah. Ana suriyah. Begitu juga dengan anti. Anti talibatun anti mudarrisatun anti tabibatun anti misriyah anti turkiyah anti suriyah kemudian hiya dia perempuan hiya talibatun hiya mudarrisatun hiya tabibatun hiya misriyah hiya Turkiyah hiya Suriyah baik kemudian yang ketiga yang satu dan dua ini sama ya hanya pembedaannya yang nomor satu itu e, diperuntukkan kepada laki-laki nomor dua untuk perempuan perbedaan hanya pada akhirnya saja dari sisi makna arti sama yang ketiga min aina anta ya apanya itu adalah min aina. Nah, min aina ini bisa masuk sini. Min aina anta, min aina anti, min aina huwa, min aina hiya. Jadi kita tinggal ganti saja akhirnya. Siapa yang objek pertanyaan kita? Misalnya kita melihat dia. Kita katakan min aina huwa. Ya. Kamu misalnya, min aina anta. Dan kalau dia perempuan, min aina anti kalau dia eh, laki-laki min aina anta dan seterus seterusnya. Keempat jawabannya ana min. Nah, ini kalau sudah ana min itu nama tempat biasanya. Ya, negara kah, kota kah, ya. Pokoknya nama tempat. Ana min Pakistan. Saya dari Pakistan. Anta min Pakistan. Kamu dari Pakistan. Anta uh, anti min Pakistan misalnya. Huwa min Pakistan. Hiya min Pakistan. Lanjut. Ana min Turkiya. Anta min Turkiya. Anti min Turkiya. Huwa min Turkiya. Hiya min Turkiya. Ya. Kemudian Ana min Misra. Anta min Misra. Anti min Misra. Huwa min Misra. Hiya min Misra. Dan terakhir, ana min Suria, anti min Suria, huwa min Suria, hiya min Suria. Ini coba kalian praktekkan ya. Dan ingat sekali lagi itu memang dia harus di memarosah. Kalau enggak nanti dia eh, agak pas ketika kita ngomong itu akan berpikir. Tapi kalau sudah pembiasaan, terbiasa, dia akan mengalir aja begitu. Mina ina anta? Ana min Turki misalnya. Ana min Maidan misalnya. Ana min Jakarta. Ana min Aceh. Ana min kada wa kada. Ya. Dia kalau kita sudah terbiasa itu spontan saja keluarnya begitu muncul pertanyaan eh, ingin bertanya kita langsung min aina anta seperti begitu tapi kalau dia tidak pernah kita ucapkan atau jarang kita ucapkan eh, begitu kita ber, ber, eh, mengucap akan ada nyangkut dia istilahnya begitu ya nyangkut di apa ini maksudnya bagaimana cara mengucapkannya begitu tapi kalau sudah sering dia eh, akan masalah seperti itu akan terhindari baik sekarang yang kelima kolom kelima hal anta hal anti ada dua ya. Ini dibedakan. Kalau negara itu tidak ada beda. Dari min aina anta, min aina anti itu sama, min aina huwa, min aina hiya itu sama. Nah, tapi kalau hal anta Pakistani itu berbeda dengan hal anti Pakistaniyah. Ya, karena <clears throat> eh, penyandaran kebangsaan atau tempat kepada orang itu dia dibedakan antara laki-laki dan perempuan. Ini contohnya. Hal anta Pakistani Hal anti Pakistaniyah Hal anta Turki Hal anti Turkiyah Hal anta Misri Hal anti Misriyah Hal anta suri, hal anti suriyah. Ya, dan begitu seterusnya. Ya. Jadi dia e, antara laki-laki dan perempuan perbedaannya hanya pada ada penambahan tak marbutoh pada yang perempuan. Ya. Dari sisi makna tidak ada bedanya, sama. Baik, yang keenam, Naam, ana Pakistani. Ana Turki. Naam ana Misri. Naam ana Suri. Ya. Naam ana Pakistaniyah. Naam ana Turkiyah. Naam ana Misriyah. Naam ana Suri. Naam ana Pakistaniyah. Ini kalau perempuan ya, kalau dia ditanya perempuan, eh, hal anti Pakistaniyah? Naam, ana Pakistaniyah. Ya. Hal anti Turkiyah? Naam, ana Turkiyah. Hal anti Misriyah? Naam, ana Misriyah. Hal anti Suriyah? Naam, ana Suriyah. Ya, jadi kalian cukup perhatikan saja. Kalau dia perempuan tambahkan saja tak marbutoh. Kalau dia laki-laki tidak perlu ditambah tak marbutoh. Cukup iya saja di akhirnya. Yang ketujuh, hadza hadhihi. Ya, ini ismul isyarah namanya. Kata tunjuk. Kata tunjuk dekat. Hadza ini. Hadhihi ini juga. Hadza untuk laki-laki, Hadihi untuk perempuan. Hada akhi. Hada sadiqi. Hadihi ukhti. Hadihi sadiqati. Ya, jadi e, kata tunjuk ini dia dibedakan antara laki-laki dan perempuan juga. Sama seperti domir tadi ya. Hada akhi. Hada sadiqi. Hadihi ukhti. Hadihi sadiqati. Baik. Selanjutnya yang terakhir, yang ke-8, ismi. Ismi Khalidun. Ismi Khawlah. Ismi Khalil. Ismi Khadijah. Ya. Ismi Khalidun ismi khawlah, ismi khalil, ismi khadijah. Ya. Jadi ini dia mulakhasut tarakib, ringkasan-ringkasan pola kalimat yang sudah kita pelajari, ya. Jadi ini juga kalau kalian baca saja satu halaman ini diulang-ulang, diulang-ulang, dipraktekkan, itu sebetulnya sudah e, seimbang dengan yang kita pelajari sebelum-sebelumnya itu. Inilah ringkasan-ringkasan dari yang kita pelajari. Jadi misalnya ana talibun, ana mudarrisun, ana tabibun, tabibun ana misriyun, ana turkiyun, ana suriyun dan kata-kata lainnya ya kalian bisa juga tambah di sini. Begitu juga dengan kata anta, kata hua, ya. Ana, anti, hiya Kemudian yang ketiga, min aina anta, min aina anti, min aina huwa, min aina hiya. Ini sebetulnya masih bisa ditambah dengan pola-pola lain, tapi ini yang sudah kita pelajari ya. Jadi kalian coba ini nanti diulang-ulang, praktek, dibaca ya. Sampai betul-betul eh, mudah untuk diucapkan. Dan perhatikan panjang pendek dari setiap kata itu sangat e, berpengaruh nanti kepada makna. Kita khawatirkan makanya jangan keliru. Misalnya talibun dengan tabibun. Ya, sering orang atau sebagian orang yang baru belajar, mereka kadang memendekkan kata talibun misalnya. To-nya dipendekkan, lamnya dipanjangkan. Begitu juga dengan kata tabib, mereka baca tabib. Ya. Yang benar adalah talibun dan tabibun. Ikuti apa yang tertulis dan itu dibaca dan diulang-ulang. Baik, pemirsa yang rahmati Allah Subhanahu wa taala pada episode 6 ini kita cukupkan di mulakhas tarakib ini untuk selanjutnya nanti kita masuk di al-aswad wa fahmul masmu' ya. Ini harus banyak mendengar ya. Al-aswad itu suara bagaimana mengucapkan dengan benar wa fahmul masmu' itu maksudnya adalah kemampuan mendengarkan bahasa Arab ya. Dan memang dalam belajar bahasa Arab itu tingkatan yang paling mudah itu sebetulnya adalah mendengarkan. Mendengarkan, kita paham mendengarkan, kemudian kita e, tingkatkan lagi untuk mengucapkan apa yang kita dengarkan dan seterus seterusnya. Baik pemirsa yang rahmat Allah Subhanahu wa taala, di episode 6 ini kita cukupkan sampai di sini. E, dengan mengucapkan alhamdulillah kita akhiri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.